karena mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda kullu amrin dzibalin setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar yang tidak dimulai dengan bismillah maka terpotong barokahnya hadis ini walaupun sebagian para ulama berusaha untuk menghasankan seperti Imam Nawawi rahimahullah dan Ibn Salah dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala namun Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah qad bayyana turuq hadha al-hadith telah beliau jelaskan secara rinci tentang jalan-jalan hadis ini dalam kitabnya Irwal Ghalil hadis yang paling pertama Dengan lafaz ini kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bi bismillah. Dan juga beliau menjelaskan hadis la yubda'u fi bilhamdillah. Dan kedua-duanya beliau menjelaskan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, baif. Bahkan lafaz ini yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam Irwal Ghalil Beliau mengatakan bahwa hadis ini dhaifun jiddan. Sangat lemah sekali. Karena di dalamnya ada salah seorang perawi yang dhaif. Di samping dia dhaif, dia juga seorang mubtadi' Syiah. Bernama Ahmad bin Muhammad bin Imran. Yang dikenal dengan Ibnul Janadi. Dan Perawi ini dilemahkan oleh para ulama. Dan ada riwayat-riwayat yang lain dari beberapa jalan juga tidak luput dari kelemahan. Ada perawinya yang metruk ada kekeliruan dalam meriwayatkan, sehingga hadis ini boleh dijelaskan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah kalau ada kemudian yang beralasan bahwa hadis ini masyhur disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama wa qad tadawalahu ahlul ilm namun syuhratuhu la tadullu ala sihhati hadzal hadis kemasyhuran suatu hadis tidak menunjukkan sahihnya dan diriwayatkannya hadis itu dari kitab per kitab tidak menunjukkan kebenaran dan kesahihan suatu hadis. Maka harus kembali kepada uh, penelitian berdasarkan kawaid al-mustalah untuk menyatakan apakah hadis itu bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak. Nah, maka dengan lemahnya hadis ini berarti kita tidak berhujah dengan riwayat ini. Maka hujah yang kuat adalah yang pertama yaitu karena mengikuti kitabullah Subhanahu wa taala. Adapun hujah yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan karena hadis ini, tapi hadis-hadis yang lain. Di mana Rasulullah alaihi salatu mengirim surat kepada raja-raja ya dan beliau selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini masyhur sekali dari surat beliau di antaranya ketika beliau mengirim surat pada Raja Romawi Herakl Balikur Rum. Beliau menulis di dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Herakl Azim Rum. Kemudian beliau mengatakan Assalamu ala man al huda. Aslim taslam dan seterusnya. Maka beliau memulai dengan basmalah. Bahkan ini pun merupakan amalan dari kalangan para nabi sebelumnya. Kisah Sulaiman. Yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Oleh karena itu para ulama ussalaf tidaklah mereka mengarang satu kitab melainkan mereka tidak meninggalkan untuk menyebutkan basmalah pada awal permulaan kitab tersebut. Waqtida'an bil Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sungguhnya beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Ya. Bukan berarti risalah tersebut beliau yang menulis. Ada penulis beliau. Karena beliau sendiri tidak bisa menulis dan membaca. Al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhuf fi'lun mu'akhkharun munasibun lil maqam. Kata beliau al-jar wal majrur. Bismillah. Bismi al-ba harful jar wal majrur isim Dan al-jar wal majrur itu tidak bisa berdiri sendiri, mesti ada hubungannya. Makanya dalam meng setiap jar majrur itu selalu dicari hubungannya kemana? Ta'alluqnya kemana? Nah, terkadang disebutkan dan terkadang terhapus ta'alluqnya itu. Kalau misalnya kita mengatakan ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu mubtada marfu' alamat raf'ihi ad-dhamma li'annahu mufrad. Fi harful jar al-masjid majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasra al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzuf Bukan dia yang khabar. Ya. Tapi dia berhubungan dengan yang dihapus. Yang terhapus itulah sebagai khabarul mubtada. Selalu ada hubungannya. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzuf Demikian pula di sini bahwa bismi jar dan majrur itu berhubungan dengan yang dihapus. <coughs> yang dihapus itu apa? Isim atau fi'il? Kata beliau fi'il. Yang dihapus fi'il. Nah, sebab asal dari jar jurur selalu muta'alliq dengan fi'il atau isim yang beramal dengan amalan fi'il. Nah, diletakkan di mana? Di depan atau di belakang? Muakhar kata beliau diletakkan di belakang fi'ilnya, bukan di depan. Nah, lalu apa yang terhapus itu? Takdirnya apa? Munasibun lil maqam. Yang sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kedudukan dia, dia ingin apa? Kalau misalnya dia membaca, maka dia memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Akra'u kalau dia menulis Bismillahirrahmanirrahim Aktubu Nah Dan seterusnya Dan seterusnya Takdiruhu Bismillahi aktubu au usonni Jadi tergantung keadaan dia antum hadha ikhwan? Jadi selalu berhubungan. Nah, kenapa yang ditakdirkan itu fi'il? Kenapa bukan isim? Kenapa dia tidak mengatakan bismillahi kitabati atau bismillahi tasnifi? Kenapa enggak berbentuk isim, berbentuk fi'il? Kata beliau wa fi'lan kami mentakdir itu fi'il li'annal asla fil amal al af'al karena asal yang beramal ya adalah fi'il al jar wal majrur itu selalu berhubungan dengan yang yang berupa fi'il atau yang beramal dengan amalan fi'il nah sehingga ditakdirkan fi'il itu lebih bagus wa qaddarnahu mu'akharan lalu kenapa diletakkan di belakang kenapa kita tidak mengatakan aqra'u bismillahirrahmanirrahim Kenapa tidak diletakkan di depan? Tapi kenapa takdirnya itu Bismillahirrahmanirrahim akra'u atau Bismillah aktubu? Kenapa bukan aktubu Bismillah, usannifu Bismillah, akra'u Bismillah? Kata beliau, wa qaddarnahu li faidatain. Kami mentakdirnya diletakkan di belakang karena ada dua faidah. Karena ada dua faidah. Al-ula Faedah yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Mengambil barokah. Ya, mengharapkan barokah dengan memulai bismillah. Sebab kalau kita mengatakan akra'u bismillah, berarti kita tidak memulai dengan bismillah, tapi mulai dengan akra'unya. Nah, kalau diletakkan di belakang, bismillahi akra'u, berarti kita memulai dengan bismillah, dengan mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala baru kita boleh berdalil. Naam. Adzania yang kedua ifadatul hasr. Karena kalau diletakkan di belakang maka hal ini memberikan faedah pengkhususan, pembatasan. Pembatasan bahwa kita membaca hanya dengan perantara bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu, bukan dengan yang lainnya. Tidak dengan makhluk. Ya. Maka diletakkan di belakang karena untuk memberikan faedah pengkhususan basmalah itu. Ya, tidak dengan yang lainnya. Karena di dalam kaidah nahwiyah disebut li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasar karena didahulukannya muta'alliq dan diakhirkannya muta'allaq bihi ya itu memberikan faedah al-hasr pengkhususan ya ini masuk dalam kaidah secara umum takdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr meletakkan di belakang ya yang sebenarnya haknya untuk diletakkan Ah, jadi diletakkan di depan yang sebenarnya haknya diletakkan di belakang memberikan faedah apa? Pengkhususan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Apa i'rabnya ya iyyaka? Ah? Apa i'rabnya ya iyyaka ya kawan? Maf'ulun bihi muqaddam maf'ulun bihi muqaddam. Yang sebenarnya maf'ul itu disebutkan setelah apa? Setelah fi'il dan fa'il. Ya. Setelah fi'il dan fa'il. Asalnya apa? Na'budu ka wa nasta'inuka. Diletakkannya di depan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihi yang diletakkan di depan untuk memberikan pengkhususan bahwa kita tidak beribadah hanya kepadamu kecuali hanya kepadamu dan kita tidak meminta tolong kecuali hanya kepadamu ya Allah. Nah, sebab kalau na'buduka kami menyembahmu, ya ada kemungkinan menyembah yang lain juga. Nasta'inuka kami minta tolong padamu, ada kemungkinan juga minta tolong pada yang lain. Tapi kalau iya karena buduh hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami isti'anah. Nah, ini wadah insyaAllah. Wa qaddarnahu munasiban dan kami pun mentakdirkan sesuai apa yang sesuai dengan keadaan dan kedudukannya apa yang akan dia amal amalkan li'annahu adallu 'alal murad ya karena yang demikian ini lebih menunjukkan kepada maksud. Falau qulna mathalan indama nuridu an naqra'a kitaban. Kalau misalnya kita mengatakan ketika kita hendak membaca kitab, kita mengatakan bismillahi nabtadiu, itu takdirnya, nabtadiu. Yang nama Allah saya memulai. Mayadri bimada nabtadi. Dia tidak tahu dengan apa kita memulai. Iya kan? Bismillah nabtadiu. Nabtadiu apa? Apa yang kita mulai? nggak jelas. Lakin kalau misalnya dia mengatakan Bismillahi akra ya, dengan nama Allah saya membaca berarti nah di sini diketahui bahwa dia akan membaca yakunu adalla alal murad alladhi abtadi'u bihi maka yang demikian lebih menunjukkan kepada maksud yang mana aku memulai dengannya. Apa wala insyaallah. Ah? antum ya ikhwan makna al-basmalah baik yang kedua bismillah Allah lafzul jalalah قال الشيخ رحمه الله الله علم على الباب jalalah itu sebagai tabe. Ya, yang tabeknya itu an-na'at lil man'ut. Jangan sampai disangka bahwa Allah itu hanya sebagai sifat, na'at. Naam. Ya. Apakah Allah punya sifat? Naam. Allah punya sifat? Lillahi sifat, ya kawan? Baik. Hal lillahi na'at? Allah punya na'at? Hah? Apakah Allah punya naat? Tidak. Kenapa? Hah? Tidak ada dalilnya. Jadi kalau ah, ada rojulun kerim, kerim apa ya Robnya? Hah? Sifat, bukan naat. Bisa, dua-duanya bisa. Tidak, ya kan? Sama. Ah? <laughs> Dalam hal ini ah, insyaallah nakra kalam Syekh Bakar Abu Zaid Syekh Abu Bakar Abu Zaid عنده كلام في هذه المسألة ada pembicaraan dalam masalah apakah na'at huwa sifah Nah Taib ar rahman ar Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ismun minal asma' al mukhtasati billahi azza wa jal. Nama Allah yang khusus untuk Allah. La yutlaqu ala ghairi, tidak boleh diitlakkan pada yang lain. Diberi nama anak misalnya dengan Rahman. La Naam. Warrahmanu ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Dan Ar-Rahman maknanya adalah yang disifatkan dengan rahmat yang luas. Allah mempunyai rahmat yang luas. Warrahim yutlaku ala Allahi azza wa jal wa ala ghairihi. Sedangkan Ar-Rahim itu diitlakkan pada Allah dan diitlakkan pula pada selain Allah. Dikatakan Allahu Rahim. Boleh juga kita mengatakan hadza fulanun atau hadza rajulun rahim. Boleh. Tapi antum tidak boleh mengatakan hadza rajulun rahman. Tak boleh. Karena rahman sigatun mubalaghah ablagu minar rahim. Fa innahu mukhtassun billahi subhanahu wa ta'ala. Hanya terkhusus untuk Allah. Wa ma'nahu dzur rahmatil wasilah. Ya, Ar-Rahim maknanya adalah yang mempunyai rahmat yang tersambung. Ya. Far-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas. Nah itu. Jadi kalau Ar-Rahim dzur rahmati al-wasila. Ar-Rahman dzur rahmati al-wasi'ah. War-Rahim dzur al wasila. Sedangkan Ar-Rahim dzur rahmati wasila. Fa'idha idza jumi'a apabila keduanya ini digabung seperti pada lafaz ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim Lalu apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kata beliau apabila digabungkan Saral muradu birrahim Al-muwassilu rahmatahu Ila man yasha'u min ibadi. Ya Bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahim Yaitu rahmat yang di dihubungkan kepada rahmatnya kasih sayang Allah kepada siapa yang dikendaki oleh Allah dari hambanya. Berarti bentuknya mutaaddi. Ada hubungan dengan hamba. Sedangkan Ar-Rahman bentuknya lazim. Nama Allah yang mengandung sifat. Tapi tidak ada pengaruh dengan makhluk. Tidak ada asar pada makhluk. Sedangkan Ar-Rahim ada azarnya pada makhluk. Yaitu Allah memberikan rahmat pada siapa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya. Ya. Karena qala Allah taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun." Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki dan Allah me rahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka dari kalimat yarham yaitu dari nama Allah Ar-Rahim kata beliau Tapi sebagian para ulama ada yang menjelaskan bahwa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Rahman lebih luas daripada Rahim. Kalau Ar-Rahman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas yang mencakup mukmin dan kafir. Ya, yang mencakup yang taat dan yang ingkar. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala Allah memberi makan, Allah memberi rezeki kepada orang-orang kafir. Ini rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim Allah hanya ah, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rahmat berupa rahmat yang khusus yaitu rahmatul hidayah rahmat yang berarti keselamatan di dunia wal akhirah ketentraman di dunia wal akhirah dan ini tidak hanya didapatkan kecuali bagi mereka kaum mukminin oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana bil mu'minina rahiman adalah kepada orang-orang mukmin itu rahim dan tidak dikatakan rahman tapi rahim Baik Selesai dari makna Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah Tentang ilmu Ini akan kita lanjutkan Di pertemuan yang berikutnya Wallahu a'lam bishawab.